Dan tidak lupa para anak-anak aku sekalian yang kami cintai. Alhamdulillah kita sudah masuk pada pertengahan tahun semester pertama. Dan kita sudah melihat bagaimana hasil-hasil belajar kalian dan sudah sampai dan sudah pernah kita ingatkan bahwa itu adalah hasil belajar kalian bagus itu adalah kebagusan kalian kurang itu adalah kekurangan kalian wahai anak-anakku sehingga itu hanya untuk memacu Siapa yang kurang hendaklah melengkapi. Siapa yang dalam keadaan jatuh hendaklah bangkit kembali. Ila akhirihi. Tetapi sering saya ingatkan pula bahwa hasil yang lebih dari itu bukan hanya hitam di atas putih, bukan hanya jawaban dalam kertas. Tetapi apa yang menjadi amalan kalian dalam bentuk praktek sehari-hari itu hasil yang hakiki. Karena tidak akan ditanya dengan pertanyaan apakah kamu hafal atau tidak hafal. Yang ditanya adalah sudahkah yang kau ketahui, kau kerjakan? Sudahkah apa yang kau dapatkan, kau amalkan? Ini akan ditanya yang akan ditimbang yaumul qiyamah adalah amal yang saleh. Amalan saleh akan ditimbang dengan amalan yang jelek, mana yang lebih kuat, mana yang lebih tinggi, mana yang lebih berat, mana yang lebih rajih. Maka itulah hasil utama. Dan termasuk amalan saleh adalah belajar apakah dia nilainya 10 atau 9 atau 8 atau 7 atau 4 atau 3. Artinya selama engkau belajar, engkau dapat pahala. Dan itu amal saleh. Adapun kemampuan Allah ciptakan mutafawitah. Allah ciptakan kemampuan manusia berbeda-beda. Ada yang kuat hafalannya, ada yang kuat kecerdasannya, ada yang cepat paham, ada yang kurang cepat paham, ada yang berbeda-beda keadaan satu anak dengan anak lainnya. Sebagaimana kita juga berbeda keadaannya. Tetapi seorang mukmin adalah orang yang memiliki istijabah. Istijabah maknanya setiap mendengarkan satu hukum, sami'na wa ata'ana. Setiap mendengar satu berita, aman nabihi. Kalau hukum boleh dan tidak boleh, halal dan haram, sami'na wa ata'ana. Ini istijabah. Demikian pula kalau berupa berita dalam Quran dan Sunnah, maka akan dijawab oleh seorang yang memiliki istijabah, kami beriman, kami percaya. Menjadi akidah. Aman nabihi kullun min indi rabbina. Maka syariat yang sekian banyaknya ini, kalau diringkas, hanya dua. Tauhid wa sunnah. Ikhwani fi din, a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah katakan falyastajibu li wal yu'minu bi la'annahum yarshudun. Hendaklah mereka percaya beriman kepadaku dan hendaklah mereka beristijabah. Falyastajibu. Istijabah menyambut panggilan Allah. Menyambut ajakan Rasulullah menyambut syariat yang Allah berikan kita terima dengan sami'na wa ata'na. Kaum muslimin, kaum muslimat, para bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua santri yang kami hormati, hendaklah kita berbangga kalau kita bisa ikut berjuang dalam menegakkan kitab was sunnah, dalam menegakkan tauhid was sunnah. Bukan berarti ujub bangga diri, bukan. Tetapi kita bersyukur pada Allah bahwa kita bisa ikut andil dalam perkara yang sangat mulia yaitu menegakkan tauhid dan menegakkan sunnah mengajak manusia untuk istijabah. Kita kirimkan anak-anak kita ke pondok pesantren. Kita bantu dakwah tauhid agar tegak dan kita katakan seperti ucapan Ummu Maryam Hana Ummu Maryam yang menyatakan inni nadartu ma fi batni muharraran fataqabbal minni ya Allah aku nadar untuk memberikan untukmu apa yang ada di perutku ini nadar untuk memberikan anaknya dalam perjuangan fi sabilillah dalam perjuangan tauhid dalam perjuangan la ilaha illallah walaupun ternyata ketika lahir perempuan. Rabbi, wabah wada'tuha unta. Wahai Rabbku, aku melahirkan perempuan. Bagaimana ini? Aku berharap ingin bisa berjuang menegakkan dakwah tauhid, ternyata yang lahir perempuan. Wallahu a'lamu bima wada'at dan Allah Maha tahu apa yang dilahirkan. Bahkan sebelum dilahirkan Allah sudah tahu bahwa itu perempuan. Fataqabbalaha biqabulin hasanin maka Allah menerima nazarnya Ummu Maryam, maka Maryam Allah jadikan wanita yang istimewa. Melahirkan orang yang istimewa dan berikan oleh Allah Subhanahu wa taala karamah, keistimewaan yaitu dalam keadaan memiliki anak tanpa seorang suami, tidak disentuh barakallahu fikum oleh laki-laki manapun. Walam yamsasni basharun Aku tidak disentuh oleh manusia manapun, laki-laki manapun. Walam aku bahagia dan aku bukan pelacur. Wasadaqat. Alaihissalam. Dia jujur. Benar-benar tidak disentuh oleh laki-laki manapun. Tapi Allah menakdirkan keistimewaan untuknya. Dan lahirlah Isa yang juga menyatakan ketika masih di pangkuan. Masih pangkuan ibunya, masih bayi. Allah kasih mukjizat. Fa'asyarat ilaih. Kata Allah, Maryam mengisyaratkan kepada bayinya, tanya sendiri. Kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya? Kata masyarakatnya, bagaimana kami akan bertanya pada bayi yang masih di pangkuan? Ternyata qala inni abdullah. Ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Ternyata bayi itu berbicara. Aku hamba Allah. Aku dijadikan oleh Allah sebagai nabi. Dan terus berbicara menerangkan bahwa aku mengajarkan pada kalian tauhid. La ilaha illallah. Ikhwani fiddina azakumullah. Maka bersyukurlah pada Allah subhanahu wa ta'ala bahwa bapak-bapak ibu sekalian ini memberikan anaknya untuk pengusung-pengusung dakwah tauhid di masa mendatang. Nazar kepada Allah bahwa anakku insya Allah akan membawa panji-panji tauhid, akan membawa panji-panji sunnah, akan memperjuangkan tauhid wa sunnah dan ini barakallahu fikum keistimewaan yang sangat tinggi dan tentunya keistimewaan yang sangat tinggi biasanya berbanding lurus dengan ujian yang sangat tinggi. Maka besarkan hati anak-anak kita. Besarkan hatinya. Allah akan bantu kamu nanti. Allah akan dukung kamu. Allah akan bela kamu. Allah akan jadikan kamu orang yang kokoh kuat. Tabah dalam ujian. Karena barakallahu fikum setiap orang membawa panji tauhid, berdakwah dengan dakwah tauhid pasti akan menghadapi musuh. Pasti akan menghadapi ujian berat. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diantarkan oleh istrinya yang salihah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu taala anha kepada Waraqah bin Naufal. Ini ponakanmu atau ini suamiku mengalami begini begini begini. Diceritakannya apa yang terjadi di gua Hira. Sampai kemudian dikatakan kepadanya Hadan Mus, yang pernah datang pada Musa, yakni Jibril dengan bahasa Ibrani. Ini adalah Jibril yang datang kepada Musa dulu. Berarti engkau akan diangkat oleh Allah sebagai Rasul yang mendakwahkan Tauhid. Apa kata beliau? Lau kuntu jad'an. Lau kuntu jad'an. Hina akhrajuka qawmuk. Atau akhrajuka qawmuk. Duhai kiranya kalau aku masih kuat. Ketika engkau diusir oleh kaummu. Aku akan membelamu. Aku akan menolongmu. Rasulullah SAW bertanya. Amukhrijiyahum. Apakah mereka akan mengusirku? Apakah mereka akan memusuhiku? Tidak ada seorang pun. Ini yang saya maksud. Dan ini syahidnya. Tidak ada seorang pun yang membawa apa yang kamu bawa. Kecuali pasti akan dimusuhi oleh kaumnya. Jangan gambarkan gambaran-gambaran manis. Yang ternyata kemudian dihadapi sangat berat. Tapi sebaliknya, gambarkan betapa beratnya jalan menuju keridhaan Allah. Falaqtahamal aqabah, gambarkan pada anak-anak kita kamu harus siap untuk berjuang membela tauhid was sunnah. Karena pahalanya, keutamaannya sangat tinggi. Ikhwani fi din, azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihah." Siapa yang lebih baik ucapannya dari mereka-mereka yang mengajak kepada tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala? Wa man ahsanu qawlan? Siapa yang lebih baik? Tidak ada yang lebih baik melainkan ucapan dakwah kepada tauhid kepada la ilaha illallah. Ikhwani fi din, muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang namanya perjuangan tentu sangat berat. Tetapi jangan lupa nilainya di sisi Allah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Yang dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullah bahwa ini orang ini yang dimaksud oleh Allah yang ahsanu qaulan adalah Habibullah, Waliullah, Safiullah, Khiratullah. Kata Hasan al-Basri, orang ini kecintaan Allah, Habibullah. Habibullah tidak diukur dengan keturunan. Habibullah diukur dengan ini, Siapa yang mengajak pada tauhid, la ilaha illallah, maka dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadza waliullah. Ini waliullah. Kecintaan Allah Subhanahu wa taala, kekasih Allah. Hadza safiyullah wa khiratullah. Safiyullah pilihan Allah, dipilih oleh Allah. Dan juga khiratullah maknanya hampir sama. Dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hendaklah kita bersyukur ketika kita mendapatkan kesempatan untuk bisa mendukung dakwah tauhid dengan apapun yang kita bisa. Kalau kita mendapatkan kesempatan untuk bisa berjuang, berdakwah, mengajak manusia pada tauhid wa sunnah, maka artinya engkau ikut andil menegakkan ahsanu qaulan, menegakkan ucapan yang terbaik, yang paling mulia, yang menyebabkan seseorang menjadi habibullah yang menyebabkan seseorang menjadi waliullah. Ikhwani fiddin a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu sekalian para wali-wali santri yang kami hormati. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dan anak-anak kita termasuk di dalam golongan pasukan yang berjuang menegakkan tauhid karena tidak mungkin seseorang yang berdakwah dengan panji tauhid dalam keadaan dia tidak didukung, tidak dibantu oleh orang-orang yang lainnya. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Man dalla 'ala khairin kafa'ilih. Siapa yang menunjukkan satu kebaikan, maka dia seperti pelakunya atau mendapatkan pahala seperti pahala yang melakukannya. Jangan berkata saya akan tidak punya ilmu, bagaimana saya akan berdakwah untuk menjadi orang yang disebut oleh Allah da'a ilallah wa amila saliha. kalau engkau tidak punya atau kurang atau dalam keadaan pas-pasan ilmunya, maka kita membantu orang yang berilmu, membantu para ulama dan mengajak mengantarkan anak-anak kita kepada para ulama seperti ibunya Imam Syafi'i yang mengantarkan Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i ketika masih kecil kepada Imam Malik. Seperti ibunya Rabi'atul Ra'i yang mengantarkan anaknya kepada Imam Malik. Sehingga mereka menjadi ulama, ya As'alukum billah. Saya tanyakan pada hadirin sekalian, kira-kira ibunya apa tidak mendapatkan pahalanya? Ketika dia mendidik dan mengantarkan anaknya kepada para ulama sehingga menjadilah Imam Syafi'i, jadilah tokoh besar Rabi'atul Ra'i. Tentunya dalla ala khairin kafailih. Yang menunjukkan pada kebaikan akan mendapatkan kebaikan. Diberi <laughs> uang oleh suaminya 30 dirham dipakai untuk pendidikan anaknya. Dikirimkan anaknya dan dipegangkan uangnya untuk kehidupan kamu. Ikhwani fiddin azakumullah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah padahal diriwayatkan bapaknya dalam keadaan pergi dalam jihad fisabilillah dan tidak kembali selama 30 tahun entah tertangkap di sana atau apa yang terjadi wallahu taala alam. Kembali anaknya sudah menjadi alim. Dia duduk di masjid. Anak siapa gerangan? Anak muda berbicara dengan ilmu, menyampaikan ayat, menyampaikan hadis, menyampaikan tafsir, keluar dari mulutnya mutiara-mutiara ilmu. Dia membayangkan kalau anakku masih hidup mungkin sebesar ini sekarang Ketika pulang ke rumahnya, ternyata anak itu adalah anaknya dia sendiri. Betapa bangganya orang tua ketika melihat anaknya demikian. Kau muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka tentunya Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Siapa yang ikut andil di dalam dakwah tauhid wa sunnah, Siapa yang ikut andil dalam perjuangan untuk menegakkan tauhid dan menegakkan sunnah pasti akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala keutamaan dakwah tauhid. Yang penting keikhlasan. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang penting sabar karena fitnah akan menerpa. Cercaan, tuduhan, cacian akan datang. Mau jadi apa anakmu kau kirimkan kepada pondok pesantren? Itu kalimat yang sering diucapkan oleh masyarakat yang tidak mengerti awam. Anakmu di pondok seluruhnya, semuanya. Terus mau jadi apa mereka nanti? Jangan terfitnah, jangan terbawa. Belum lagi ketika sudah benar-benar ikut memperjuangkan tauhid ini dengan segala sisinya dengan apa yang dia punya, dengan tenaganya, dengan hartanya, dengan semangatnya, dengan lisannya, dengan ucapannya, dengan semua yang dia punya, dia tuangkan untuk perjuangan menegakkan tauhid. Kira-kira. Apakah orang-orang kafir akan ridha? Apakah Yahudi dan Nasrani dan kaum musyrikin akan ridha? Tidak akan ridha. Walan tarda anka al walan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan ridho orang-orang kafir tersebut sampai kalian ikut agama mereka. Yang mana? Yang Yahudi apa Nasrani atau yang syirik atau atau atau Al-kufru millatun wahidah. Yang namanya kekafiran itu satu millah. Sehingga mereka tidak peduli. Pokoknya asal jangan Islam. Pokoknya asal bukan Islam. Mau sesat jadi apapun terserah. Maka mulailah mereka akan menawarkan kepada masyarakat muslimin Islam-Islam palsu. Namanya Islam, tapi isinya kufur. Labelnya Islam, tapi di dalamnya komunis. Labelnya Islam, di dalamnya na'udzubillah kekufuran dan kesyirikan. Akan ditawarkan. Untuk apa? Asal bukan Islam yang benar. Kalau kalian tidak mau ikut. Kalau kita tidak mau terbawa dengan fitnah-fitnah tadi, mereka akan menyerang kita dengan segala macam tuduhan-tuduhan. Dan itu lebih dahsyat daripada serangan peluru. Lebih dahsyat dari serangan-serangan mereka dengan peluru-peluru tajam yang membunuh kita. Mengapa? Karena kita akan mati dalam keadaan muslim, akan mati dalam keadaan la ilaha illallah, dalam keadaan husnul khatimah. Tetapi ketika mereka menyerang dengan berbagai macam syubuhat, fitnah-fitnah, tuduhan-tuduhan, maka yang terjadi barakallahu fikum kalau kita sampai terkena masuk ke dalam hati kita, kita jadi menyimpang, jadi sesat. Iya ya, saya kurang bermasyarakat. Itu tuduhan mereka. Kalian tidak bermasyarakat. Agama kalian kaku, tidak luwes. Kalian begini, kalian terus dihunjam. Mereka ini tidak mau menerima apapun dari orang lain. Mereka itu tertutup, mereka itu eksklusif, mereka mereka ilah akhirnya. Kalau kita terbawa, maka kita akan berkata kalau gitu mulai besok kita menjadi Islam terbuka. Silahkan mau aliran apapun, sesat apapun, menyimpang bagaimanapun kita akan terima ahlan wa sahlan. Jadi apa? Itu bukan tauhid. Tauhid adalah al-wala wal bara, al nafyu wal itbad Menetapkan ibadah untuk Allah dan menafikan semua kesyirikan-kesyirikan. Tidak bisa kita menyatakan dengan kalimat-kalimat seperti itu. Kaum muslimin, kaum muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, para wali-wali santri. Hendaklah kita istiqamah di jalan jihad fi sabilillah. Syekhul Islam Ibn Taimiyah menyatakan bahwa dakwah kepada tauhid dengan ilmu dan penjelasan merupakan jihad. Jihad fi sabilillah. Mengapa? Karena mereka memerangi kaum muslimin dengan dua cara. Dengan fisik dan dengan mental. Menyerang dari sisi fisik itu lebih ringan. Dan jihad melawan mereka semua bisa. Kata Syekhul Islam rahimahullah, maka itu jihadul awam. Jihadnya orang-orang umum. Siapa yang tidak cacat bisa mengangkat senjatanya, bisa berjihad. Tetapi yang kedua, serangan dengan syubhat, penipuan-penipuan agama, penyimpangan-penyimpangan, ditawarkan segala macam aliran-aliran sesat atau gambar yang kelihatan hak padahal batil atau memperingatkan bahwa ini batil ini batil ternyata hak. Siapa yang bisa melawannya? Tidak semua bisa. Maka dijuluki oleh Syekhul Islam rahimahullah jihadul khawas, jihadnya orang-orang khusus. Dinukil oleh Ibnu Qayyim ucapan Syekhul Islam ini di dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Secara makna saya sampaikan. Bahwasanya yang bisa membantah mereka adalah orang-orang khusus. Yaitu orang yang berilmu. Maka inilah yang kita harapkan dari anak-anak kita ini. Yang sekarang ini lucu-lucu. Masya Allah. Kayaknya dalam keadaan lemah. Tetapi lihat besok mereka akan menjadi rijalul akuya. Akan menjadi laki-laki yang kokoh. Kalau plus dengan ilmu yang kokoh pula. Maka jadilah dia mujahid sejati. Ikhwan ibn a'azakullakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka ketika mereka menyerang musuh. Mereka akan berkata dengan Qala Allah, Qala Rasul. Ketika mereka mempertahankan diri dari serangan-serangan syubhat. Mereka punya benteng yang kokoh, benteng ilmu. Mereka akan mengatakan tidak. Allah mengatakan tidak demikian. Tidak. Rasulullah SAW menyatakan demikian. Atau mereka bawakan ayat dan hadis. Maka anak-anak kita ini besok. Anak-anak kita ini besok akan berkata pada mereka. Ayat itu tidak ke sana maknanya. Hadis ini tidak kesini sini maknanya. Qala salafuna salih. Berkata para sahabat, berkata para tabi'in, berkata para imam-imam ahlu sunnah. Ini betapa barakallahu fikum jariahnya pahala kita para orang tua. Betapa jariahnya mengalir dalam keadaan bukan kecil. Tetapi perjuangan jihad yang paling tinggi yaitu jihad la ilaha illallah menegakkan tauhid. Sekarang sedang ramai pembelaan-pembelaan tauhid. Ini pembelaan terhadap bendera tauhid. Yaitu satu pembelaan. Tetapi aku lulakum wa aku lulahum. Saya katakan pada yang hadir di sini dan yang tidak hadir di sana. Bahwa pembelaan tauhid pada lafadznya dan pada maknanya. Dan pada maknanya ini lebih tinggi, lebih penting daripada masalah lafaz. Lafadznya kita perjuangkan, kita tegakkan, panjinya kita kibarkan dan maknanya harus kita tegakkan, kita ajarkan kepada kaum muslimin. Mudah-mudahan tidak kepanjangan. <laughs> Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua untuk bisa ikut andil dalam menegakkan dakwah tauhid. Dengan apapun yang kita punya, dengan apapun yang kita bisa. Kita dukung dengan semua walaupun hanya dengan kalimat kesana belajarlah itu bagus cukup itu sudah membantu Apalagi dia bisa mendukung dengan hartanya, tenaganya, dan seluruh yang dia punya, lebih bagus lagi. Paling tidak dalla ala khair. Jangan menggembosi. Wallahi, sebagaimana pahala orang yang menunjukkan kepada dakwah tauhid sangat tinggi, sebaliknya. Siapa yang menggembosi dakwah tauhid, ancamannya sangat berat. Pengkhianat agama. Ikhwan kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah dan juga anak-anakku sekalian yang kami cintai hendaklah kalian semangat belajar dan hendaklah kalian bersungguh-sungguh suatu saat kalian akan menggantikan orang-orang tua ini kita nggak akan hidup terus kita akan mati akan digantikan oleh kalian semua tidak lama berapa puluh tahun ke depan sudah berubah semua yang berdiri di mimbar bukan kita. Tetapi anak-anak kita ini nanti. Nasallahu salam ala hidayah. Nasallahu thabat ala tauhid wa sunnah. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha wa atubu Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.